amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis malam Jumat 18 Februari 2021 bertepatan dengan 6 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang fikih puasa Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke berapa? Ke 47 dan kita masuk kepada al-babu sabi' bab yang ketujuh. Bab sifat siam. Bagaimana puasanya sifat puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa sifat kuasa Nabi sangat luas. Bab ini sangat luas. Maka oleh sebab itu penulis membagi dengan pasal-pasal. Maka pasal yang pertama disebutkan oleh penulis tentang niat. Maka akan dibahas di pasal pertama ini tentang niat-niat. Masalah tentang niat. Dan yang kedua pembahasan tentang sifat sahur bagaimana sahurnya Nabi, apa yang dimakan, dan kapan waktu sahur dan sebagainya. Dan yang ketiga, sifat berbukanya Nabi, sifatul iftar. Bagaimana Nabi berbuka, apa yang dia makan, apakah ada bacaan khusus dan sebagainya. Maka inilah bab yang ketujuh dari sifat puasa Nabi. Dan untuk bab yang ketujuh ini, di pelajaran yang lalu telah kita masuki fasal yang pertama. Al-Faslul Awal An-Niyah. Fasal yang pertama tentang niyah. Maka di dalam permasalahan niyah ini pun masih luas pembahasannya. Maka oleh penulis dibagi-bagi menjadi beberapa masalah. Dari fasal niat ini masuk kepada masalah yang pertama adalah an-niyah mahaluha fil qalb la fil lisan. Bahwa niat itu asalnya di dalam hati bukan dari lisan. Maka semua arkan seperti sholat amalan badan dan puasa juga amalan badan ataupun amalan lisan seperti kiraatul Quran ataupun amalan hati seperti tawakul dan seperti ikhlas lillah maka semuanya harus diniatkan ini masalah yang pertama dan ini ijma para ulama bahwa niat itu tempatnya di dalam hati niat itu tempatnya di dalam hati. Maka pendalilan tentang permasalahan ini seperti datang di berbagai hadis yang disebutkan oleh penulis pertama hadis Umar bin Khattab Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa niat itu di dalam hati. Dan rusaknya dan baiknya suatu alamat, amalan-amalan tergantung dari niatnya. Dan begitu pun di hadis Nu'man ibn Bashir yang mutafakun alaih juga disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al jasadu kulluh wa idza fasada fasada al jasadu ala wa hiya al qalb maka di dalam badan ini ada satu darah dan daging yang mana jika dia baik baiklah seluruh amalannya dan jika dia buruk buruklah seluruh amalannya apa itu dia hati hati sempat menerima hidayah dari Allah, maka jika hati itu baik, pertama dia seorang muslim, bertauhid. Maka seluruh amalannya baik, salatnya dia hanya untuk Allah. Ibadah-ibadahnya dia hanya untuk Allah, he is the one and only. Maka semuanya akan baik. Namun jika hati itu buruk, maka akan buruk semuanya. Tahu semuanya akan buruk karena dia memang bukan seorang muahid, bukan seorang muslim, seorang yang musyrik, maka salatnya diberikan kepada selain Allah seperti orang-orang Nasor Diberikan satu salat baik doa makan ataupun salat malam mereka dengan mengepal kedua tangan kemudian mengetukkan ke keningnya kemudian ke dada kanan dan ke dada kiri. Dibagi satu ibadah itu dengan tiga perkara. Pertama, for the father, untuk sang ayah. And his son, dan untuk anaknya Yesus Kristus. And the soul of the spirit, dan untuk jiwa maknanya malaikat Jibril, kata mereka. Maka dibagi satu ibadah kepada tiga zat. Three in one. Satu ibadah dibagi tiga. Ibadah doa sebelum tidur, maka diberikan ke Allah Bapa, Allah Anak dan Jibril. Maka Allah yang menciptakan Jibril dan Yesus Kristus dapat sepertiga. <laughs> maka alhamdulillah kita berikan sesembahan hanya untuk Allah, tidak untuk bapaknya, tidak untuk anaknya, tidak untuk malaikat yang dia ciptakan semuanya diberikan untuk Allah. Maka alhamdulillah kita diberikan hidayah Islam. Maka inilah pendalilan yang pertama di masalah yang pertama masalah niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian masalah yang kedua, at-talafud biniyas biniyat siam bid'ah batilah. Permasalahan yang kedua yang biasa ada pada orang-orang awam melaporkan niat puasa. melaporkan niat puasa. Mereka mengatakan nawaitu sauma gadin fardhu Ramadan ada andillahi ta'ala seperti itu diniatkan. Ditambah dan dikurang tergantung imam yang membacakan. Maka ini perkara yang bid'ah batilah. Maka kita katakan batilah, apa makna batil? Maknanya malah faidah laha. Makna batil adalah tidak diterima dan tidak bermanfaat sama sekali. Karena makna batil diitlakkan di dalam ayat Al-Quran apa-apa yang tidak memberikan faidah. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman, Rabbana makhalak tahada batila. Rabbana makhalak tahada batila. Wahai Allah, tidaklah engkau menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini batila dalam keadaan tidak bermanfaat. Bahkan kebalikannya. Semua yang Allah ciptakan bermanfaat. Bahkan cacing-cacing yang di tanah bermanfaat untuk penguraian dari tanam-tanaman dan juga untuk sistem pembusukan dari mayat-mayat yang dimasukkan ke tanah dan sebagainya. Dan adapun pendalilan dari kebatilan dan kebid'ahan melafatkan niat dari beberapa perkara. Perkara yang pertama bahwa asal di dalam ibadah itu adalah tauqifiyah. Asal dari ibadah adalah tauqifiyah. Ini kaidah di dalam usul fikih. Maknanya segala perkara ibadah asalnya tauqifiyah. Kita harus berhenti. Haram kecuali dalil yang menghalalkannya. Ini faidah. seluruh ibadah tauqifiyah apa-apa yang tidak disyariatkan oleh Allah tidak boleh kita lancung kepadanya untuk melaksanakannya dan mensyariatkannya ini halal, ini sunnah padahal tidak ada syariatnya. Maka ini adalah al-faidah yang agung di dalam usul i'tiqad di dalam kita beragama. Maka nah, oleh sebab itu disebutkan kaidah ini oleh para ulama walaisa masru'an minal umur ghairu ladzi fi syar'ina madhkur. Maknanya maka tidaklah apa-apa yang disyariatkan dari perkara-perkara agama ini kecuali apa-apa yang disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Maknanya tidak serampangan orang mengatakan ini halal, ini sunnah, ini wajib, ini haram, tidak serampangan kecuali adanya dalil. Maka segala peribadatan asalnya tawakuf, maknanya kita diam, tidak boleh lancung padanya, maknanya haram, kecuali apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi maka kita laksanakan. Maka kembali kepada masalah melafatkan niat dari puasa Ramadan. Nawaitu Ramadan, fardu syahri Ramadan dan sebagainya. Jika seandainya talafut dengan niat itu disyariatkan, maka Nabi akan menjelaskannya. Pertama, baik di dalam Al-Quran. Akan diturunkan Al-Quran misalnya tentang melafatkan niat nawaitu sauma godin fardhu syahri Ramadan. Itu yang pertama. Jika tidak diturunkan oleh Nabi di dalam Al-Qur'an oleh Allah tentunya kepada Nabi di Al-Qur'an, maka bisa jadi Nabi mensyariatkannya dengan sunnahnya. Jika kalian masuk kepada Ramadan dan akan meniatkan Ramadan, maka sebutkan nawaitu sauma godin fardhu syahri Ramadan seperti itu. Jika memang itu disunahkan. Namun, jika kita rujuk maka tidak ada dari Al-Quran tentang melaporkan niat Ramadan dan tidak juga di dalam hadis. Berarti ini menandakan apa? Menandakan dia tidak disyariatkan. Karena Al-Quran telah turun dan selesai ditutup dengan surat Al-Maidah Allah berfirman Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam bahwa aku telah menyempurnakan bagi kamu, wahai Muhammad dan kaumnya, dan aku telah mencukupkan nikmatku kepada kalian, Islam itu seperti ini apa adanya, waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku telah ridho kepada agama Islam, begini apa adanya. Apakah disebutkan melafatkan niat? Tidak ada. Maka melafatkan niat ditutup Al-Quran tidak ada. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl Allah berfirman, Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli Dan kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab yakni Al-Qur'an fidyanan. Fidyanan i'rabnya mansub karena hal maknanya dalam keadaan sebagai penjelas segala sesuatu. Maka di Al-Qur'an telah diturunkan penjelas sebagai segala sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam apakah disebutkan talakut biniyah? Tidak ada. Maka disebutkan oleh Mujahid di dalam tafsirnya yang sahih di dalam ayat ini dikatakan tidaklah Nabi menurunkan yang halal dan yang haram semuanya kecuali telah disebutkan. Maka dari pendalilan Al-Quran tidak ada pendalilannya. Dan juga dari pendalilan hadis-hadis yang telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu dari Salman dan juga dari Abidar dan juga dari al Mutalib Ibnu Hantab yang mana Mutalib bin Muhammad mengatakan aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda mataraktu syai'an mimma amarakumullah bihi ila waqad amartukum bihi wala taraktu syai'an mimma nahakum anhu ila waqad nahaitukum anhu maka tidaklah yang aku perintahkan kepada kalian yang menyebabkan kalian masuk surga kecuali aku telah menjelaskan semuanya dan perkara-perkara yang membahayakan kalian dan aku larang dan menyebabkan kalian masuk neraka kecuali aku telah menyebutkannya kepada kalian. Kesimpulannya, perkara yang menyebabkan kita masuk kepada surga yakni ibadah telah disebutkan dan tidak disebutkan di hadis-hadis Nabi dan di Al-Qur'an tentang melaporkan niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin fardhu Ramadan tidak ada. Never ever. Maka dari mana disyariatkan? Itu makna dari faidah kita di sini. Maka oleh sebab itu cukuplah juga kita tutup pendalilan tentang tidak diterimanya dan batilnya niat puasa dengan lisan ini dengan hadis mutafakun alaih dari Aisyah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkesendirian riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa Maknanya, bahwa barang siapa yang mengada-adakan bukan dari peribadatan Nabi tidak disyariatkan oleh Nabi kemudian dianggap itu adalah syariat fahuwa raddun maka dia tertolak maka ini faidah yang agung bahwa segala peribadatan itu harus bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau dengan istilah al-ittiba harus mengikuti adapun merekayasa dan mereformasi dan membuat karya-karya dari ibadah yang tidak pernah dibuat oleh Nabi itu hukumnya tertolak, hukumnya tidak akan diterima. Bahkan bukan hanya permasalahan tidak diterima, tapi di hadis lain disebutkan dalam kesesatan. Di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa hati-hati bagi kalian perkara yang diada-adakan. Nabi tidak membuatkan ini syariat kemudian kalian mensyariatkan hati-hati. Karena semua kesesat kebedahan itu adalah sesat. Perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar dan semua kesesatan di api neraka. Itu diriwayat An-Nasai wa kullu dhalalatin finnar. Maka dari sini kalimat kullu dhalalatin wa kullu bid'atin segala kebid'ahan itu sesat lafaz kullu memberikan makna semuanya maka ini bantahan kepada mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah maka bid'ah hasanah itu tidak ada yang ada semuanya kullu bid'atin dolalah semua dolalah semua bid'ah itu kesesatan dan wa kullu dolalatin finar semua kesesatan itu bermuara di api neraka, maka muara dari kebid'ahan adalah di api neraka. Maka dari sini kita mengetahui dari jawaban pertama bagi mereka orang-orang yang melaporkan niat jawabnya tadi. Pertama, tidak disyariatkan oleh Nabi maka batil tertolak. Dan jika Nabi mensyariatkannya akan ada imadi Al-Quran, imadi hadis-hadis yang sahih. Namun tidak ada asar Dulu Nabi setelah selesai sholat tarawih mengumpulkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Ayo sini deket. Kita lapatkan niat bersama. Nawa itu, nawa itu. sauma gadin. Fardu sahur Ramadan, fardu sahur Ramadan. Tidak ada akar seperti itu. Alhasil itu hanya sekedar rekayasa di zaman sekarang dikarenakan kejahilan merajalela. Kemudian perkara yang kedua, kita bantah secara detail kalau tadi kan secara umum bahwa tidak ada disyariatkan di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an tentang melaporkan niat bahkan ijma niat itu di dalam hati tidak dilaporkan maka permasalahan yang kedua kita bantah secara detail bahwa amalan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah amalan ini adalah kesalahan dari kelompok Asyafi'iyah. Bukan Imam Asyafi'i, tetapi Asyafi'iyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu' Al-Fatawa bahwa kelompok Asyafi'iyah di saat membaca kitab Imam Asyafi'i la budda minan nutq fi awaliha. Maka harus kita ini melaporkan dan mengeraskan suara di awalnya. Maknanya adalah Imam Asyafi'i menginginkan di saat kita sholat melafatkan dan mengeraskan suara di awalnya. Apa itu takbiratul ihram? Maka takbiratul ihram pembuka dari sholat. Kata Imam Asyafi'i kita melafatkannya dan mengeraskannya. Allahu Akbar. Ini yang diinginkan oleh para ulama, bukan hanya Imam Asyafi'i. Maka di saat Imam Asyafi'i menyebutkan bab ini, bahwa labu daminan nutuk fi awaliha harus kita ini melaporkan di awalnya maknanya takbiratul ihram difahami oleh asyafi'iyah pengikutnya yang mengikuti hawa nafsu bukan mengikuti dengan ilmu harus melafatkan di awalnya. Kan di awalnya itu niat. Iya kan? Padahal yang diinginkan Imam Syafi'i takbir. Salat itu diawali dengan takbir. Mereka pahami aniyah Akhirnya ah, Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya Al-Um dan yang lainnya labudda Dabi nafuk fi awaliha. Harus melaporkan di awal segala sesuatu. Berarti melafatkan niat. Akhirnya mereka melaksanakan talafut bin niat dalam sholat. Apa itu? Usolli sholata. Sekarang mau sholat isya. Berarti usolli sholat al isya arba rakaatin. Kalau saya nanti imam, imaman. Kalau antum jadi makmum, makmuman. Segitu aja, tambahin. Fi hadzal yaum yaumul khamis malam Jumat di masjid apa masjid Mukbil Al Wadi di mana alamatnya harus pas biar sampai misalnya di Damasraya Sumatera Barat dan sebagainya maka ini yang mereka inginkan maka dikatakan oleh Syekhul Islam mereka salah kaprah gagal paham kepada kita Imam Asy-Syafi'i dan turun temurun terus diajarkan seperti ini akhirnya didapati in this time in the all muskiu di dalam kebanyakan masjid, terutama masjid-masjid yang diurus oleh orang-orang awam ataupun ormas-ormas, sebelum melaksanakan sholat, usolli sholat taduhri arba'a rakaatin didohirkan di mikrofon. Agar dia melaksanakan sunnah kayaknya. Harus didohirkan. Alhasil seperti itu. Maka ini salah kaprah gagal paham. Bahwa niat itu di hati. Mereka salah paham kelompok asyafi'iyah namun mereka tidak ingin rujuk kembali kepada ucapan Imam ash shafii yang mengatakan labu daminanu tapi awal awaliha maknanya takbiratul ihram. Bukan niat. Selesai dari permasalahan sholat. Kalau masalah sholat mereka sedikit ada pendalilan meskipun gagal paham ucapan Imam ash shafii Ya atau tidak? Namun sekarang kita tanya. Lalu sholat, nah, kalau sholat ada, lalu bagaimana dengan puasa? Dari mana puasa antum mengatakan nawaitu shauma ghadin fardhu sahur Ramadan? Tidak ada pendalilan dari Imam Syafi'i bahkan. Karena Imam Syafi'i di sini pembahasannya dalam sholat. Mereka pendalilannya dikiaskan. Maka surut dari kias di ilmu usul disebutkan harus kias itu sama. Maka di sini pertama kias ma'al farif kalau kita mau masuk ilmu usul. Dikiaskan sholat kepada puasa. Pertama tidak bisa. Dan yang kedua, syarat dari yang dikiaskan itu harus sahih. Al-Quran ataupun sunnah. Ini apa? Gagal paham tentang niat dilafatkan. Akhirnya puasa pun dimasukkan kepada talakut biniat. Karena apa? Kalau sholat, usholi sholat taduhri. Kalau puasa, itu saumagodin. Terus nanti kalau kamu mau bayar zakat fitr, kenapa nggak disebutkan uh, apa mau disebutkan <laughs> niat bayar zakat fitr misalnya? Kenapa tidak ada Harusnya sebutkan semua. Seperti kalian menyebutkan Ramadan, puasa Ramadan dikiaskan kepada sholat. Maka semua harus dilaporkan. Alhasil, dari mana mereka pendalilannya tidak ada pendalilan. Alhasil, pendalilan mereka hanya kesalahpahaman. Kalau kita berikan, mereka katakan salah paham dalam memahami kitab Al-Um, dalam permasalahan sholat, okelah. Okay namun masalah puasa dari mana? Ternyata mereka kiaskan. Kalau di sholat ada usolli, sholat tajuhri, dan sebagainya, maka puasa pun nawaitu sholmagodin fardusari di Ramadan. Alhasil ini semuanya adalah perkara yang batil, tidak ada dalilnya. Kemudian masalah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis yustarat tabi niyah qoblal fajr. Maka syarat, maka masalah yang ketiga setelah dua masalah tadi, masalah yang pertama apa? Niat itu di dalam hati, ijma, tidak di lisan. Dan yang kedua, bantahan kepada yang membaca dengan lisan. Nawaitu sawma fardu syahri Ramadan. Masalah yang ketiga tentang niat, yustarot biniyah qoblal fajr. Harus orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan meniatkan sebelum fajar. Baik di malam hari ataupun di waktu sahur. Apa maknanya? Tidak usah dilaporkan tadi. Maka Misalnya besok kita mau Ramadan. Baik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ke-29. Maka di malam ini kita misalnya sholat tarawih. Maka teringat di dalam hati kita. Ah, besok puasa yang ke-20, besok puasa yang ketiga, besok puasa yang kelima. Di dalam hati diniatkan besok puasa. Maka permasalahan niat ini tidak butuh dilapakkan. Tapi harus diniatkan di malam hari ataupun di waktu sahur. Maka ditanyakan saya kami Mukbil, ya Syekh bagaimana praktiknya? Prakteknya bahkan dengan kamu bangun pun tanpa menggertikkan di dalam hati, kamu bangun pun di di waktu sahur, bangun untuk makan sahur, maka itu cukup bahwa kamu telah meniatkan untuk melaksanakan puasa di siang harinya. Maka inilah dari permasalahan yang ketiga harus meniatkan dari malamnya ataupun sebelum fajar. Mana pendalilannya? Hadis yang telah kita lewati yang telah kita dahului di dalam bab apa? Surut sehat. Syarat dari sahah, syarat diterimanya. Puasa adalah melafatkan ataupun menggelitikkan niat di dalam hati sebelum fajar, baik di malam hari ataupun di waktu sahur. Mana pendalilannya? Dia adalah syarat hadis Hafsah dan hadis Ibnu Umar yang keduanya sanatnya sahih. Adapun hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Imam Malik di muwafaknya dari jalan apa? Malik an Nafi an Ibnu Umar, silsilah Adzhabiyah. Berkata Ibnu Umar, "La yasumu illa man ajma'a siyam qabla al-fajr." Tidak diterima salat e, puasa seseorang kecuali jika dia kumpulkan niat, bacakan niat di dalam hatinya sebelum fajar. Dan begitu pun akar dari saudarinya Hafsah, istri Nabi. Man lam yajma asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa padanya. Hadis ini keduanya maupun dari ucapan sahabat yang sahih, namun wallahu a'lam hadis ini maupun tetapi hukumnya marfu dan dijadikan oleh seluruh para ulama hadis ini menjadi hujah bahwa syarat diterimanya puasa harus meniatkan dari malam hari. Jika tidak meniat, meniatkan di malam hari, tiba-tiba besok meniatkan puasa setelah waktu duha ataupun duhur, maka ini tidak diterima sesuai pendapat jumhur ulama. Maka